Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an setelah kita menyelesaikan beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih mengenai pembahasan masalah hadis. Naam, yang sangat mulia dan penting bagi kita untuk mengetahuinya. Beliau sudah menyelesaikan syarah daripada pengertian hadis yang sahih. Naam yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala. Naam beliau menyatakan awaluhu sahihu wa huwa matasal isnaduhu walam yasudda aw yu'al yarbihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Naam. Syarat-syarat hadis sahih barakallahu fikum hafizakumullah. Naam kalau kita telusuri Nah barakallahu fikum yang pertama adalah ayyakuna ra ayyakuna al-hadis atau ayyakuna as muttasilan. Sanadnya harus bersambung. Bihaitsu anna kullu rawin yasma' min ar-rawi alladhi yalihi dari sisi setiap perawi itu mendengar rawi yang setelahnya dengan syarat-syaratnya sudah kita sebutkan. Yang kedua, nah barakallahu fikum ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Paham ya? Ayyakuna rawi adlan ay mausufan bil adalah. Al adalah ia istiqamatu as-sirah yang lurus dalam hidupnya sebagaimana pengertiannya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi jalan hidupnya itu lurus. Dalam artian dia menjauhi perkara-perkara besar-besar, tidak menyengaja masuk dalam besar-besar, tidak pula nam terus-menerus bala pada besar-besar kecil. Paham ya? Adapun definisi yang mengatakan sifat adalah adalah yang tidak punya dosa sama sekali itu keliru. Karena manusia tidak masuk dari dosa, kecuali orang-orang yang dikecualikan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi orang itu istiqamah rajuli fi dinihi wa muru'atihi Seseorang itu istiqomah, lurus jalan hidupnya, baik dalam masalah agamanya maupun nam harga diri kehormatannya. Ewa. Itu syarat yang berapa tadi? Yang kedua. Syarat yang ketiga mau rawi mausufan Ayahku ayakun rawi mausufan bidhabt. Perawi tersebut hendaknya disifati dengan dhabt. Dhabt yang diinginkan pada hadis sahih ini adalah tamu dhabt. Dhabt yang memiliki sifat sempurna. eh? Nah, barakallahu fikum ketelitiannya dan juga kecermatan itu sempurna, hafalannya kuat sekali. nahu annahu yastati' an yastahdir. Naam, syah. Paham ya? Dari sisi dia itu mampu untuk menghadirkan hadis tadi itu kapan dia minta, kapan dia inginkan. Hafalannya kuat sekali. Sebagaimana rinciannya sudah disebutkan kan? Nah, dapat ada dua, dapat sadr sama dapat apa? Kita Dabtu sadrin sama dabtu kitabin Dabdu sadrin itu yang apa? Yang sifatnya hafalan. Ya, yang dia dengar dari perawi ketika dia nah tahammul mengambil hadis dari perawi, paham tidak? ya? Nah, barakallahu fikum kemudian dia menghafalnya dan dia bisa menghadirkan kapan dia butuhkan atau kapan dia mau. Itu berarti apa? Dapat sadr. Adapun kita kitabin karena anak ulang karena penting ya. Itu adalah bentuknya adalah dia itu menjaga tulisannya. Menjaga tulisannya dan tidak menyanyiakan tulisannya dalam artian ketika awal dia mendengar hadis tersebut dari gurunya tercatat ditulis kemudian tulisan tersebut dirawat disimpan tidak di nambar kalafikum diletakkan di tempat-tempat yang e, nambar yang bisa merusak tulisan tadi paham ya nah atau diletakkan dikasihkan pada orang-orang yang tidak amanah itu namanya kitab Kemudian sirna barakallahu fikum syarat yang berikutnya, yang pertama ayyakuna sanadu muttasilan, yang kedua ayyakuna rawi mausufan eh mausufan bil adalah. Paham ya? Mausufan bil adalah. Yang ketiga ayyakuna rawi mausufan bitami dhabt. Paham ya? Mausufan kita ad Jadi dhabtnya itu sempurna. Enam barakallahu fikum. Kemudian yang ke empat ayyakuna nam as-sanadu khalian minasyuzur. Paham ya? Ayyakuna as-sanadu khalian minasyuzur. Sanadnya itu bersih dari syadz. Paham ya? Dari apa? Dari lafaz-lafaz yang syadz, lafaz-lafaz yang ganjil atau menyendiri. Paham itu ya? Kemudian yang kelima ayyakuna as-sanadu khalian al illah al-qadihah Paham ya? Syarat yang kelima adalah hendaknya enam sanad atau hadis tersebut barakallahu fikum kosong dari apa? cacat atau penyakit yang bisa merusak. Itulah lima syarat untuk dikatakan hadis sahih. Nah, hadis hasan ini nanti lebih mudah lagi. Semua syaratnya ada pada hadis sahih, cuman bedanya masalah dapat. Kalau hadis sahih, tamu dapat. Nanti kalau hadis hasan, khafifud dapat. Dia hafalannya ada, cuman hafalannya tidak sekuat dengan hafalan yang dimiliki oleh apa? Perawi hadis sahih. Paham ya? Jadi nanti ayyakuna ayyakuna sanadu muttasilan. Paham ya? Kemudian ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Ayyakuna rawi mausufan bi khafifid dhabt. Paham ya? Naam atau ayyakuna rawi mausufan bidzabt. Eh, dhabtan khafifan. Tahu ya, disifati dengan apa? Dapat tapi ketermatan dan ketelitian serta hafalannya itu lebih lemah daripada yang hadis sahih tadi. Paham maksudnya ya? Semuanya sama. Ayyakuna sanadu khalian min asy-syuzuz, ayyakuna sanadu khalian min al-ilah al-qadhiyah. Syaratnya sama, cuma bedanya lupa. Sebagaimana dikuatkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Nah, kita ambil saja langsung Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin waqafahullah atau rahmatullah alaih rahmatullah alaih qala al-mu'allif rahmatullah al-imam al-bayquni wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu lakas sahihi istaharat perhatikan di sini Naam Al-Mu'alif berkata Imam Al-Baiquni mengatakan hadis hasan itu adalah hadis yang sudah dikenal jalan-jalannya. Nah barakallahu fikum wa ghadat. Maksudnya apa? maksudnya tingkatannya lebih rendah rijalhu rijal sanatnya rijal hadisnya itu lebih rendah dari sisi mana ad-dobat tadi itu dari sisi dobatnya lebih rendah nah lakas sahihi istaharat tidak seperti hadis sahih dari sisi apa istaharat nam terkenalnya paham maksudnya itu ya nah barakallahu fikum maksudnya apa maksudnya maksudnya nah barakallahu fikum Allah. jadi hadis hasan ini Nah, secara keseluruhannya itu nah barakallahu fikum syarat-syaratnya seperti hadis sahih. Cuman bedanya sini. Nah, wa ghadat rijaluhu. Jadi rijalnya itu di bawah rijalnya sahih. Paham soalnya? Ya? Ayo nah barakallahu fikum. Secara global itu pahami baik-baik. Jadi syaratnya nanti kalau tanya apa syaratnya? Syaratnya sama, sahih. Cuman bedanya apa? Nah memiliki sifat adabat tapi tapi dan khafifan. Tapi kalau yang hadis sahih dhabtan taman. Mahfum sama ya? Ayo na'am barakallahu fikum itu seperti itu. Dan perlu diperhatikan barakallahu fikum hadis sahih yang sudah kita lewati itu terbagi menjadi dua. Sahihun lidzatih dan sahihun apa? li ghairih. Sahihun lidzatih itu memang sanadnya itu sahih semuanya. Sahihnya dari dinilai ditinjau di sanad itu sendiri sahih, tidak ada catat sama sekali tidak ada juga yang syad tidak ada situ maksudnya ya itu berarti apa sahih lidzatih syaratnya sahih nah sahihun li itu bagaimana itu sahih li itu pada asalnya sama dengan apa hasan lidzatih perhatikan sahih li itu sama dengan hasan lidzatih cuman bedanya apa kalau sahih li itu bukan dilihat dari sanatnya dalam artian kalau sah, nah, sahih lidzatih itu kan sanatnya sendiri sudah sahih tapi kalau sahih Bukhari sanadnya enggak sahih, cuman dari Hasan Lidzati tadi dikumpulkan. Dikumpulkan hadis-hadis yang sana sana sahih Hasan Lidzati dijadikan satu, kemudian apa? Terwujudlah yang namanya apa? Hasan eh, sahih Bukhari. Paham ya? Dikumpulkan sanad-sanadnya di majmu' turuqih. Dikumpulkan jalan-jalannya apa? Yartaqi ila darajah maka dia naik menjadi tingkatan apa? Sahihun li khairi. Adapun Hasan Lidzati itu Hasan yang memang sanatnya sanadnya apa? Hasan. Sanad sanadnya itu. Para para perawinya memiliki sifat soduk, labak, sabih, sifat-sifat seperti itu. Tapi kalau yang sahih kan sikot, sikotun sikot, sikotun sabtun, sikotun hafizun itu semuanya rijal yang sahih. Tapi rijal yang hasan ini biasanya sifatnya soduk, paham ya? Maqbul. paham ya? Atau labak sabih, seperti itu modelnya. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi Hasan li itu memang surat suratnya hasan. Nah, hasan li bagaimana? Hasan li itu adalah dhaifun munjabir. Dhaifun munjabir itu dhaif yang masih bisa ditopang, masih bisa diangkat itu loh. Karena dhaif terbagi menjadi berapa? Dua. Dhaifun jiddan sama dhaifun munjabir. Dhaif munjabir itu dhaif lemahnya tidak terlalu lemah sekali. Sehingga dikumpulkan dengan berbagai macam jalannya di majmu' turuq ya, dengan dikumpulkan jalan-jalannya yang sama-sama lemah tapi lemahnya mujabir akhirnya apa Ya yartaqi ila darajah maka dia naik menjadi tingkatan apa hasan riwayatnya paham ya tapi kalau sudah syadidud dha'f lemahnya sudah lemah sekali dalam artian dhaifnya ghair mujabir itu nggak bisa ditopang lagi nggak bisa dijadikan hujah Paham maksudnya ya? Nah, jadi khulasahnya kesimpulannya barakallahu fikum, hasan lidzati atau hasan li ghairi itu masih bisa dijadikan hujah, tapi tidak sekuat dengan apa? Sahihul lidzati wa sahihul ghairi. Paham salahnya. Ya? ya, nah barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, halaman 29. Intaqala al-mu'allif ila ta'rif al-hasan. Al-mu'allif berpindah kepada pengertian hasan atau definisi hasan. Wal hasan fil mandhumah dan hasan nah yang tertantum pada mandhumah itu puisi atau pantun tersebut huwal qismu tsani min aqsamil hadis. Itu adalah pembagian yang kedua dari pembagian-pembagian hadis. Karena yang pertama sahih. Awwaluha sahih Nah, ini yang kedua sekarang. Wa yakunu fi ta'rifi dan beliau mengatakan pada definisinya al-ma'rufu turuqan Hadis hasan itu adalah yang sudah diketahui, sudah ma'ruf jalan-jalannya. Yakni al-ma'rufatu turuquhu, yang jalan-jalannya sudah diketahui, sudah ma'ruf bihaitsu dari sisi yakunu ma'luman. Nah, dari sisi yakunu hadis tersebut sudah diketahui makluman anna hadzal rawi nah barakallahu fikum bahwasanya perawi ini yarwi meriwayatkan an Ali Basrah misalkan dia meriwayatkan dari penduduk Basrah, wa hadza al Kufah dan ini meriwayatkan dari ahli Kufah, wa hadza al Syam dan ini meriwayatkan dari penduduk Syam, wa hadza ahli Mesir dan ini nah barakallahu fikum meriwayatkan dari penduduk Mesir. Wa hadza an ahli Hijaz dan yang ini meriwayatkan dari penduduk Hijaz. Wa ma dari Dan ma'ruf berarti kan ini maksudnya ma'ruf diketahui itu loh. Nah, para perawinya. Namun berikutnya kita lihat qaulu wa ghadat rijaluhu lakas sahih dan rijalnya, para perawinya itu lebih rendah, tidak seperti sahih. Dari sisi mana tadi membedakannya? Dari sisi dapatnya. Paham ya? Kalau dalam hadis yang sahih di, disyaratkan apa? Ayyakuna rawi mausufan bi pidapti dhabtan taman. Paham ya? Perawinya itu disyaratkan harus memiliki sifat dapat yang sempurna. Paham ya? Itu rijal apa? Rijal yang sahih. Rijal itu hadis sahih. Paham ya? Nah, kalau hasan ini apa? Nam ayyakun rawi mausufan bidabat tapi apa? Dabtan khafifan. Paham salah ya? Ya benar barakallahu fikum. Kita lihat sini, yakni anna wa akhaf min rijal sahih maknanya adalah rijal-rijalnya para perawinya hadis hasan ini lebih ringan lebih nabarakallahu fikum lebih di bawahnya daripada rijal sahih daripada para perawi hadis sahih paham ya mau salah ya na'am walihada oleh karena ini qala beliau mengatakan al-imam baiquni lakas sahih istaharat tidak seperti sahih tidak seperti hadis sahih Idan jika demikian, yakhtaliful hasan anil sahih, terbedakan hadis hasan dari hadis sahih bi anna ridalahu laysa ka ridalil hadis sahih, yaitu sisi ini, Terbedakan dari sisi sini, yaitu apa? Bahwasanya rijalnya, para perawinya tidak seperti para perawi hadis sahih. Tidak seperti rijal hadis sahih. Karena sanad itu kan silsilah rijal, rangkaian para perawi. Al-musilu ilal matan, ya kan itu? silsilatul rijal al-musilatul al-matn itu jalurnya atau rangkaian para perawi, rangkaian para rijal yang bisa menghantar ke matan. Kan aslinya kalau hadis yang lengkap seperti itu, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala sana fulan an Abi Hurairah misalkan. Nah, ini berarti haddatsana fulan, sana fulan namanya sanad. Silsilatul rijal, rangkaian para perawi yang menghantar kepada matannya. Matanya apa matanya nih? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah. Nah itu. Nah, itu matanya setelah itu. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum itu nah. Wal muradu dan yang diinginkan annahum laysu karijalil hadis sahih fi dhabti. Dan yang diinginkan adalah bahwasanya mereka yaitu para rijal hadis hasan itu tidak seperti rijal hadis sahih fi dhabti dalam masalah dhabt, dalam masalah ketelitian dan juga kecermatan dalam si hafalan dan juga tulisan itu tidak seperti apa? yang dimiliki oleh siapa? Para perawi hadis sahih. Paham salah ya? Karena para perawi hadis sahih tadi disyaratkan apa? Ayyakuna na barakallahu fikum mausufan bidabti nan attam. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Walihada qala ulama, oleh karena ini para ulama berkata, al-mutaakhirun para ulama belakangan ini berkata, alladzina basatu hadzal fan, yang mereka itu mencurahkan atau membahas panjang lebar studi ini, studi apa maksudnya mustalah ini ya? Kal Hafidz Ibnu Hajar seperti Al Imam Al hafid Ibnu Hajar namanya Ahmad bin Ali. Nam Al hafid Ibnu Hajar al Asqalani. Jadi kalau kita misalkan mendengar qala Al hafid itu yang ma'ruf ya, ada dua yang ma'ruf ya. Kalau qala Al hafid Ibnu Hajar udah. Kalau Al hafid itu qala Al Hafidz itu berarti Ibnu Hajar al Asqalani. Seringnya, paham ya? Tapi qala Al hafid Ibnu Rajab itu berarti ada lafaz Ibnu Rajab. Paham ya? Karena dua-duanya memiliki kitab Fathul Bari. Paham ya? Eh, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang sempurna dan lengkap punyanya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab juga punya apa? Eh, punya Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari tapi belum selesai beliau sudah meninggal dunia. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali itu. Ayo nah. Kata beliau, beliau berkata di sini, "Innal farqa bainal hadis sahih." Sesungguhnya perbedaan antara hadis sahih wal hadis hasan dan juga hadis hasan Farqun wahidun, satu perbedaan saja. Satu perbedaan saja. Mudah berarti kan? Wa yaitu badalun nam antakul sebagai pengganti antakul kau mengatakan fi sahih ketika kamu mengatakan ketika hadis sahih tamu tabti ul katakanlah fil hasan khafifu tabti dah paham ya kata beliau farqun wahidun satu perbedaan saja bahwa yaitu badalun nam eh, daripada atau penggantinya eh, penggantinya kamu mengatakan ketika sahih utang dapat katakanlah kul fil hasan ketika hasan kofi dapat kamu tahu ya maksudnya ya nah ketika sahih itu kan tamu dapat sempurna eh, hafalannya itu sempurna nah barakallahu fikum dapat sadar dan dapat kita sempurna tapi ketika hasan kofi dapat ringan jadi di bawahnya berarti kan khafi dapat ringan nah barakallahu ringan dapatnya dalam artian hafalannya dan juga tulisannya wa illa dan jika tidak demikian fabaqiyatus syurut nah pada asalnya sisa-sisa syarat yang ada al mawjudah syarat-syarat yang ada fi sahih yang ada dalam sahih mawjudatun fil hasan ada pada apa hadis yang hasan jadi bedanya berapa Sufyan satu ton apa itu akhuzan eh? masalah dapat kalau hadis sahih apa tamud dabat atau dabat tam. Kalau hadis hasan awa khafifud dabat. Atau adabtu al-khafif. Mahfum salahnya? Dah itu aja. Kita ikuti alur beliau mudah-mudah. Nah, wa ala hadha maka berdasarkan penjelasan ini, fatarikul hasan maka definisi hadis hasan adalah marwahu adlun khafifud dabti bi muttasilin wa khala min asy wal illah al-qadihah. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memiliki sifat adalah yang dapatnya itu ringan di bawah apa di bawah rijal sahih tadi dengan sanad yang bersambung dan kosong dari syuhud penyakit syad dan juga nambul ilah qadiyah dan kosong dari penyakit atau cacat yang bisa merusak paham salah ya? jadi beda-bedanya mudah sekali bedanya berarti kalau sahih bagaimana kalau sahih marwahu adlun tamu dabti bisanadin mutasil mana?